Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.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 Panah teh singkatan ya. Kenapa? Apanya? Jangan salahkan aku dong. Udah, terus kalau dikit. Ya? ya guys, deket pisan. Ini gimana panitia? Tes. Tes. jadi kadanggu kaluhur enak kadangun di luhur ya ya kiewe lah ya, kadang di sini kita harus bersabar ya oh dewe ya para pendamba janah panah teh Ya kia carana kalau berharap surya ya harus tahu jalan ke surga haru biru hari baru bini baru eh batin baru celetot <laughs> ya, eh. ya haru biru hari baru bingkaian baru Nabi pernah bersabda barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin kalau usaha dagang rugi omset naik-naik kontrakan naik rugi kalau hari ini sama dengan hari kemarin. Tahun ini sama dengan tahun kemarin. Kata lainnya Muharram ini sama dengan Muharram kemarin. Itu rugi. Catat. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, semua tahu itu bangkrut. Yang akan kita bingkai hari haru biru, hari baru, bingkaian baru. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau lihat aura saya malam ini, wajah saya wajah mana nih? Jawa. Jawaban dari masa depan kalian. Kan bingkaian baru atuh. Rekio wae hirup teh. Tebosen jomblo pisabilillah. bosen menyandang status singlelilah. Injury time, kuota mau habis. Sok, nyatakan, nyatukan. Berani menyatakan, harus berani menyatukan. Tahun kemenangan, idaja jaa nasrullahi wal fat Apabila kemenangan, pertolongan diberikan, kesempatan masih ditolong untuk hidup. Dokter Os maut. Kita kenapa masih dihidupkan? Jangan sia-siakan setiap detik yang bergulir, masa yang berjalan, waktu yang melaju untuk kita lalai dalam kehidupan yang semakin akhir semakin menjauh dari dunia dan kita akan meninggalkan dunia, sementara akhirat semakin dekat dan mendekat. Sadar tidak sadar, paham tidak paham, faktanya seperti itu. Cuma bedanya fenomena akhirat dengan dunia. Kalau ujian dunia, anak-anak setengah hari kita sekolah hari ini. Kenapa pak? Bapak tumben baik. Eh, yang baik, tiba lagi baik. Kamu ujian besok. Jam 7 ya. Dikasih tahu tanggal dan jamnya. Tapi untuk urusan akhirat tidak dikasih tahu jawabannya, tidak dikasih tahu tanggalnya. Apa jawaban untuk ujian akhirat? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini kan belum terjadi min azabil qabri. Itu karantina awal. Tapi berapa persen hari ini orang yang berpikir hidup enak, Lalu berapa persen orang yang berpikir tentang bingkayan mati enak kesyahidan? Kan jaga wudhu, sebab mawat mah ngabohongan. Mendadak tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi. Lalu apa teriakan manusia kelak? Rabbi Al-Munafikun ayat 10 Laula akhortani ila azallin qarib Sedetik saja Ya Allah negosiasi keras Kembalikan aku ke dunia For what? Kernaon? Fasaddaqa wa aku minas solihin kerkikian supaya kagolongkeun jalma nu soleh. Allah teh kamari ka wae gaya. Hirup dipakai sare. Teu bosen ti orok sare. Kalau usia Anda sekarang 40 jangan ngerasa 40, 20 setengah pakai sare. Setengah pakai maksiat, setengah pakai ngobrol, pakai nundutan, pakai lempangan, pakai dahar, pakai ngawadul kan nyeri awak mun teu ngawaduh teh urang mah OTW duha padahal ke dahar ya jadi ah, angkatan teh imam metu jajan sebentar lagi kita dijemput maut apalagi Bu ah balik ah enak ondi wajah saya nasib saya cek cek cek satu satu satu cek cek, cek. rek ngaji rek nyomi kes aduh kesalahan bukan pada pesawat televisi anda sabar sabar yang akan jadi sengketa, yang akan jadi konflik. Di akhirat kelak bukan waktu yang banyak, sedetik yang diramaikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Catat munafikun ayat 10. Ya Allah kembalikan sedetik. Hati-hati dengan satu muharam. Muharam yang ini bukan muharam yang kemarin apa progres kita. Kalau hidup ingin sukses, progres, proses, jangan banyak protes, hidup ibadah, dan ikut barang dahar. Tawadu, terama duit. Tawakal, terama bekal. Ya, nondi, tawarok, tawarokok. Ya, koma ikatan suami istri takut kalau di rumah. Ya, awas oh dah, perasaan nggak enak, Pain atad habun, haru biru, rek dibawa kemana ya tema teh. Ngaji teh kudu ngaji nis, ulah jibring barho, ngaji ngabring bubar poho. Gimana mang? Ngaji bisa Epi, kunaon panon juga mujair, sedih ngajina pret ah. Sare meru. Kalau sisa waktu Anda cuma 10 tahun, kalau kasih kuota sisa berupa usia, entah yang entah berapa giga lagi, munrek Benghar Benghar dengan 10 tahun mun sangsara sangsara 10 tahun tentukan sikapmu sekarang bulan Hijri Hijriah adalah bulan baper bawa perubahan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusim kalau kita tidak ada niat berubah dan mengalami melakukan perubahan jangan berharap Allah merubah kita karena ada ayat Allah tidak akan berubah nasib seorang atau satu kaum kalau tidak merubahnya Bandung juara Bandung Lautan Kajian. Ini jadi percontohan nasional. Semua ingin ke Bandung hari ini, lihat anak mudanya kembali ke masjid. Tapi hati-hati, jangan sombong. Tong gede bising tasuk helm? Alus mana preman mau di masjid yang ustad mau di tempat prostitusi? Preman mau di masjid. Wow, itu yang preman eta. Nah, dibelaan. Apa tuh nak? Mau kampli strum? Bang sok tahu deh, ngomong can beres nggak nyanyawanan. Bangsa kita hancur karena nyanyawanan. Nyalus Ustadz mau di tempat prostitusi itu ikut dakwah mah. Betul tidak? Kita kalem ngaji Ustadz itu kalem, nggak teh ngambang kalem. Balem bawa kalem, jempling, jempret, tapi eling. Ini masa kejayaan. Kenapa anak-anak ke masjid adalah para petinggi negara ini memanggil saya? Saya itu kenal baru dak Bandung, secara di tempat hiburan, jarang di mall, hanya ah, pak olangan. Ya. Eh, perwakilan tuh ditanya tuh buka sepuhan Bandung. kenal yang di masjid wae eh, mas Kiamat sudah dekat, Pak. Baralik deui. Jawaban yang signifikan saya pikir. Dai maut mah teu di kolot bayi kayak mati numejehna wafat nya terus Olga Saputra di puncak karirnya wafat dokter Os maut terus orang niraha bungkus pakaian untuk kita pulang itu namanya apa kapan yang kapan sendiri nggak tahu untuk siapa dirinya digunting Ta Herman nya democis disebut endos bajuna loba kompleksina lega kain stokna loba tapi sadar tuh mana geus nyan boya sorangan canji oh tuh kadang poho koleksi mobilnya loba tapi tidak sadar kerandanya sudah menunggu itu pun bekas orang maka haru biru hari baru batin baru kesian batin ku Allah ame terasa karena sedikit sekali populasi manusia yang membingkai kematian husnul ngeri saya sering katakan di ceramah-ceramah saya, saya terinspirasi ke UJ yang terbaru, ke Umar bin Khattab yang sudah berlalu, ke Khalid bin Walid. Ternyata tidak ada manusia yang steril dari dosa. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap orang pendosa. Tapi sebaik-baiknya pendosa Allah masih menghargai baik mereka yang bertaubat dan hijrah adalah pertaubatan bukan lifestyle bukan tulisan di kaos lalu kemudian jadi eksploitasi jadi sebuah trademark baru bangga dengan hijrah hijrah berat lebih berat istiqomah dalam hij Aina tadhabun tos hiba tos hijrah tombao tos hiba tos hijrah badai aong mungkin gitu wae hitachi akhirnya hidup tanpa cinta <laughs> Karena terjelas arah, terjelas tujuan. Fa'ina habun Mau dibawa kemana hijrah kita? Maka step kedua setelah hijrah, istiqomah. Haru biru, hari baru, batin baru. atau nafs, bersihkan hati. Tong ayam musri, luruskan niat. Karena percuma lo bagi niatnya beda mah. Alhamdulillah jam 10 mesti masjid barudak muriding ya dak ngora karena rasa mesti masjid yang leken hayang nanya di saya teh kenal lawan mang di masjid waya ke sugan duha ngiri ngecas cenah ah ngecas yang syariah karena kebutuhan kita hari ini bertambah 4 sehat 5 sempurna 7 sasan genep power bank 8 kuota kebutuhan teh beki loba tapi ada nggak yang butuh ibadah? Eh, daek ibadah, tapi ibadah butuh, lain butuh ibadah. Apa wujudnya Ustadz butuh ibadah? Beda yang ibadah butuh. Daek ibadah, saya pun ayah kabu butuh yang kawin tahajud, unggah putih. Nges kawin ke tahajud deh. Oh, manuk itu. Maka bicara hijrah, bicara satu muharam, bicara tahun baru, tahun baru bicara hijriah tidak ada peringatan zaman Rasulullah kikian ada orang mengaji ngapwe eh? nyasugan we jadi inspirasi memaknai arti mengurai hikmah menggapai makna dari satu muharam yang akan dijalani yang entah besok masih ada kita besok masih ada nggak Fataja waduh pak ina kerja di takwa berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Nah orang takwa maca Quran, karena kitab orang bertakwa mah dalikal kal kita bula fihi hudalil kalau bicara biru, batin baru, makanan hati itu apa? Al-Quran. Apalah ya tadabbarun Al-Quran, surat Muhammad 24. Kenapa engkau tidak ada waktu untuk mentadaburi Al-Quran? Tadi enak tuh bacaan Qurannya kor itu. Am ala Kenapa Quran sudah ada di hati kita? Ah, udah bala hatena. Ya mobil, ya motor, ya cicilan, ya ima, ya dispenser, ya magic jar. Ya bala padahal Quran mah ya, hati mah tempat duduk al Allah. Ya resah, gelisah, gundah, gulana. Naon risau, galau. Ya, 60 penyakit hati sehingga Quran tidak layak dan dipantaskan untuk menduduki dan diam di dalam hati kita. Itu bahayanya. Sehingga summa kosat qulubukum, hatinya menjadi keras. Diberi tahajud sajuzge alhamdulillah. Karena Al-Anfal ayat 2 menyatakan tanda seorang beriman benar keimanannya itu inaladzina idza dzukirallah wazilat qulubuhum tuliyat alaihim jadathum imanan almuminun alhaqqa Tanda seorang imannya benar itu kalau dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Dites ke Baruda, Yumah, tahajud, kiam. Saya suka kiam per empat rokaat, empat rokaat, tiga, empat rokaat, istirahatan dulu lalu terangkan surat yang akan dibaca di dalam sholat biar nyecep maknana supaya sholatnya terjaga numabok, sholat numabok dengan naon dibaca. Kata treatmentnya, sok sebelum saya tahajud kutum dulu untuk surat yang akan saya baca ya gen urek dibaca tema ame meresap lain karena kerah karena hati diberes sajud teh alhamdulillah ya perubahan Di beres sajud gak ada rek kabe. Hari istri istri kan kabe ditanya nge salat teh kunaon mah dek yang istri istri kan canggul. <laughs> nyakin we da proses atuh tapi besoknya bereaksi terbentuk aroma biologis Ustaz, Deyu Kiam enakenai eh, penting bisa ceri, bisa meneteskan air mata. nyanyalah dari pesek maka hari baru batin baru batin bisa diperbaharui tajdidul iman kata Amr bin As ingin bahagia dunia akhirat satu tajdidul iman sering-sering mengucap syahadat artinya sering-sering berwudu karena di dalam wudu bacaan setelah wudu itu syahadat tasyahud Sering-sering memenuhi panggilan adan, menjawab adan. Asyhadu an la Sering-sering sholat sunnah karena ada tahiyat. Di tahiyat ada syahadat. Satu itu. Yang kedua, kata Amr bin As, beliau dapat ilmu dari Rasul untuk bahagia dunia akhirat itu satu baca syahadat sering-sering, dua sering-sering istirja. Semua dari Allah, semua digenggam oleh Allah, jutaan triliun sel kita dikendalikan oleh Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah terbagi dua musibah, kesusahan rata-rata orang sukses kalau dikasih susah. Kesusahan deket yang Allah ge jika keur nyeri Aya koropok ka asupan nanginang cedut Allahu akbar. Allahu akbar. Kul Allahu ahad. Bere ponsan da karokean we Eh aslinya Rumah saboga suku teh mun tita tita Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Terus kudu dikitukan wae supaya ingat. Saya ingat tuh lagi bangun masjid dulu. Di pesantren saya. Saya naik ke lantai tilu dicor, Ayah duit. Saya kan stres di mananya. Duit loba butuh? Uh. Lung duit 50 ribu eta nuker ngaraduk Dan sugan melong eta duit lagar kaluhur saya nunggal lagar karena capit kusuku cerdas teh asupkan ngana saku. Aduk deh cobaan deh ku cepet. sugan asa hujan duit eh. tiba-tiba duit saya habis ku, ku aduk garing helmnya letak ke tangan apa pelajarannya kadang manusia lupa kalau Allah yang memberi rezeki tapi melupakan si pemberinya paham udkuruni adkurkum sabra juta jelema nu beunghar tinu cai tapi poho kanu nyen cai sabra juta jelema nu beunghar tina perusahaan nog tapi poho kanu nyiptakan nog resepna ngarar nog ini yang disebut kufur nikmat. Maka syarat indah hidup itu la in syakartum tuh apa? Disebut sukses hidup itu lamun bersyukur sehingga ditambahkan bukan bendanya, nikmatnya. Lamun bendana jadi masalah di rumah tangga. La in syakartum la ajidannakum. Tanda rumah tangga ini bersyukur, Allah tambahkan berarti nu hiji kene pamajikanana teu bersyukur. <laughs> Karena kenambahan nama Nah, hati-hati kufur. Masih kita nggak bahas entahlah daripada hiji pas wae mending opat akur. lain benda, bendana nikmatna tuh maninahna sakinahna mawadahna warohmahna dan sebut menghal mata kudu loba bro di juru bro di panto, ngalayah di imah babah kun konian takun agnan nas cukup ke nu dan nu aya cukup cek nabi takun agnan nas kun konian cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup kau dengan apa yang ada merasa cukup lalu kau akan menjadi kaya hati dengannya ah alhamdulillah orang membuka imah batul mandi kolong jembatan alhamdulillah orang mengaji kena karpet empuk di masjid al amanah batul mandi rohingya budak letik kita ningali indungna diperkosa bergiliran ngarana Ahmad tapi ka ngacungkel pingsan tekuat non tanaga nyedak awak midek sampai geus ningali indungna diperkosa bergiliran ku si dugu teh terus bapana dipencit didinya sok mun urang harita ningali fenomena kitu naon ngahuleng tapi eta budak jadi hafid Quran dan ingin kembali ke rohingya untuk menegakkan kalimatullah jadi iman kita di mana maka bicara syukur mah unzuru ila man huwa asfala minkum. Hari baru, batin baru, kudu treatment ningali sahana pun mana supaya timbul rasa syukur qalban syakiran. Kalau bicara batin kan bicara hati. Ada nggak hati yang bersyukur? Cara bersyukurnya kan begini. Ida ja'a nasrullah wal fat. Kalau kemenangan masih Allah beri, pertolongan masih Allah tebar kepada kita yang berada di sini. Ini masjid keren namanya saya pernah syuting di sini sama Yuki dulu. Ramadan. Itu yang masjid kenangan ke saya, ya Allah. Satu ketika undang lagi saya ke amanah. Dan sifat Rasul itu salah satunya amanah. Hiji, sifat Rasul teh dua amanah, tilu tablig. Ya, modalna fatona, cerdas. Bakal cerdas anu suka ka dia lamun aya kajian ilmu. Bukti suku teh mencari ilmu. Sah we ngomong nama maka ujian dibagi dua ujian rohingya mak itu ujian orang mah senang sok naon di Indonesia cuman sanggup nggak lulus dengan ujian kesenangan saya lagi diuji barusan saya pingsan setengah jam kecapean di rumah Kang Ivan pan ngelola ngagoler pan capek ini gimana menjelaskan Rasul dulu ke umat tentang tauhid dan agama ini ya sampai namanya sampai ke Bandung ke Jalan Mutiara Allahumma sholli ala Muhammad jadi rindu Rasul ya Assalamualaikum ya Rasulullah bagaimana dia beliau bersabar dalam menyampaikan pemahaman kadang umat nggak paham luruskan niat ya karena hijrah kaitan erat dengan niat hadisnya Bukhari Muslim muttafaqun alaih innamal a'malu bin segala amal tergantung niat lanjutkan Entah hadis itu panjang mah Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu mahajaru ilaih. Amal itu tergantung niat. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia dia akan mendapatkan dunia yang dia kejar di hijrahnya. Wah, resep ya bisnis ya. Kerusum, kerkeren, kerame hijrah yuk nyariin kaos hijrah. Tenanaon, kan? <laughs> Eh, nah, naonan tuh mere royalti mah tuh. Awim roatin yang kihuha atau karena perempuan yang dikejarnya hijrahnya cari ti, cari ukti. Ratu ada ratu. Ratu mana? Eh, si ratu mah si cewek setia ya. Terus sana angkat ratu, ratu udah dapet belum? Tuh, udah ratu mah niatnya karena Allah. Ya, tapi peminat kamu trending topik di saya, eh? trending topik, gila ratu ratu emang orang bapaknya, Ya, sok ratu, silakan tentukan pilihanmu sekarang. Take me out Indonesia. Lamun hijrahna karena perempuan yang dikejarnya, dia akan dapat perempuan. Tapi setelah dapat perempuan itu tuh ngaji deh, loba itu. Wah Wah hijratuhu mahajaro ilaih. Maka hijrah itu tergantung yang dihijrahinya tak urang ngaji kita teh ya teh mau ngaji na ukur ngaji brut mah kajian ngusan weh nah usah ngaji brut teh ngobrol popotoan caption gagayaan Ma'ngga, lelah itu karena tidak lillah kan nyeri awaknya uh kuota teh uh kerame-ramena kuota beak jadi amak-amakan ker ngaji teh tethering lah ini fokus ke ustadna suka teh motoan ustad hana seorang pasang stand gitunya efek teh manehna motoan sorangna buktina naon ngegeleta kenaon sih mau dipoto teh ngegeleta dagang leta online OLX tuh sok deng deng memang perempuan butuh sandaran ini habit baru ini nyeri awak muntah dipoto teh ya dan begitu nunggu disebut ngaji berute ayah deh ngaji jerik buru siarame tablik akbar masuk ayah we hidangan teh <laughs> eh dasar cowok hidangan pemuda hidangan ya nah itu mah ngaji jerik nu tadi ngaji berut nu ya ngaji jerik ayah deh nunggu ngaji har ah daripada di imah keeng jomblo lila teh batur ah mending ngaji dan niat nangis selain iya micen keeng tuh gek diuk te bismika ma ayah bismika amun ya. tapi nu hese mah ngajirimken mengaplikasikan mengaktualisasikan mereplikasikan dina kahirupan sami'na wa atana guprona karabbana walikal mesir modalnya kemenangan pertolongan ida jaa nasrullahi wal fath merdeka 72 tahun bulan Hijriah kembali Allah hadirkan rek itu wae hirup teh pertanyaan Paina tadhabun rekamarana tong kadinya wae ya sudah apa yang kita miliki yakin bakal berumur panjang besoknya ada yakin nggak besok kita masih ada sudah punya ama apa kalau nanti subuh dijemput bisa jadi isa barusan isa terakhir kita asuransi mana yang menggaransi tong ngerasa jagjag gagah sehat kuat ganteng ngorak kene, gelis pernak pernik loba aksesoris tah banget nu di emplek emplek ku blush on ku foundation ku eyeshadow di facial isukan mah jatah bilatung aslina tah eh cobaan maut isukan mau ulang salah keureut nyatong kabel lah perwakilan lah GR, sok lah diresik iseng pajarkan Ustaz Epi Tahoyu, saya pernah nyeri hati bahulanya kerja nikah dan mulai konsisten dia sok ngisi-ngisi kultum kelas-kelas pengajian kecil lah Jadi mangsa diondang khutbah nikah tak saya saat itu mengambil keputusan cepat nikah karena nyeri hati ku kokolot didinya ya khutbah nikah es kawin kurang abdolnya khutbah nikah kunuca nikah kurang dijawab bari ngaleos berarti Pak khutbah kubur ge kudung kudu geus lebih kaya na baeutna ta karena si bapak ya tanangis geus baut kalau me atuh ya, mang kemana waktu ceramah haji juga susah sana tapi jadi berkah akhirnya saya ada yang menghajikan ada yang mengumrohkan ulah nyeri hatean ya rupa ngomong nyeri hatekeun mbak betul kalau besok wafat Izrail tiba ya kada kadaluarsa datang masa expired kuluman hafan kulu ajali musamma kulu nafsin daikatul maut berpihak pertanyaannya sudah punya bekal apa ini pertanyaan bukan main-main ini al-hasr ayat 18 Ya ladzina amanu takullah wa tangzir nafsu ma qaddamat ikut wa takullah ayat teh ku Allah munisukan mawat bekal dan takwa ke Allah moal bisa disebut takwa untuk maca Quran karena petunjuk bagi orang bertakwa adalah Qur Quran nyaho akhirat kia-kia kia teh tina Quran udah bicara gaib tanpa wahyu itu khayul nyaho timana eta jin nya segala sesuatu teh kajin jin itu cina kasurupan gak supanjin jin cek jin teh aing kabeh nyaho ti mana eta jin teh anu jadi masalah teh ayo rasul mah dibere wahyu eta teh jin ayo urang nyaho ti mana eta jin eta seetik mun teu ngaji mah moal kapangi nu kitu teh sampai saya berani mengatakan bahwa kuburan bukan alam kubur mun kuburan alam kubur ngeunah pisan nu maot dicapluk lauk diopi paus mau pertanyaan kubur tuh digabruk mau Sok, kan tadi kubur, tidak harus mau. Pertanyaan betul mau berartinya. Saya kudu ngaji teh. logika tidak mentah karena harus dibandingi keimanan. Alam kubur itu bukan kuburan. Ning Ustaz eta cenah ngaliwat ke kuburan kudu aya salam. Eta mah ibadah we nuturkeun Rasul tong seseleket. Jeung salam nu eta mah teu perlu jawabannya kan hari baru batin baru lamun berpikir yang baru berarti harus suatu new brand new brand new baru-baru Ceramah eta mah bosan saya diajak wisata nolol saya di kalam kubur lamun orang isuk mau teh di mana orang teh kajawab teh apal cena Bima manen nungan terkeun sebera urang nunga mandian sawwae maka ada etika di dalam meandikan jenazah tongsa omong omongna karena yang dicabut dari orang mati itu tiga dicabut gerak suara akal nudi anapnahatikenun celi paningalipangrasa maka tongsa ngenakna ka jenazah teh diuruut teulu di perut sama Tantungkan etik ngeburusut karena sarap-sarap sudah pada tidak berfungsi ngeburusut sorangan tepuk-tepuk kok mau dikodok nyeriin itu sok aina aina dikodok aduh tong awewe wae nu disesar teh aduh disesar sederhana analoginya mah hayang nyawa panas nan seneraka 99% koma 9% dibanding senena dunia. Juz'an min sab'ina juz'in narukum. Itu percaya mah nongeng we ke las bujur ku urang. <laughs> eh aslina berarti alam kubur teh aya sok ngimpi eh gitu. Cuman pernah nggak kepikiran bahwa orang teh sekedeng deui karena keur kadinya kata Imam Al-Ghazali, dunia semakin jauh dan menjauh, akhirnya semakin dekat dan mendekat. Injury time bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor dudut. Pertanyaannya, ya ayuhalladzina amanu, kalau sudah benar mengaku beriman, ittaqullah. Ayah rasa takut ke Allah. Wal tandur yang jadi bekalan kamu ma qaddamat ligod untuk hari esokmu. Maka hari baru, tahun baru, bikin rencana baru. Apa rencananya? Bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Jangan kau pikir orang yang mati jalan Allah itu mati. Mereka hidup. Nu bahaya mah orang. Hirupna tepugu. Hayatna terjelas. Arahna teing marahana atau gaya. Mata ada pertanyaan Pak Aina tadhabun marahana itu pasyawai. Alhamdulillah terima kasih komunitas motor yang istiqomah ada Monreker Syariah ada Kang Ica, XTC berhijrah, ada Kang Kiki, Briges berdikir, ada Mas Bet di sini ya. Sok ngahiji mau apa ini? Papisah mau jadi dua. Saya nggak suka seragam, tapi saya suka keseragaman. Apa bentuk seragamnya? Menurut saya Epi foto nunjuk lain nitah ngorong mang bete. Kul ahad. Hari baru, batin baru, isi hari dengan tauhid kepada Allah. Supaya naon? kullu ummatin dakhalal jannah seluruh umatku akan masuk surga ilaman aba kecuali yang enggak mau sederhana kan edek mau itu aja masalahnya mah mun edek hayu ngilu mun watong dipaksa maka dakwah itu mengajak bukan mengejek dari syukur teu kajen di dituna sakitu wantun ngale teu wantun ulah geuleuh teu ngabatikeun urang mah ya salah kan gitu ya Merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi. Mengilhami bukan menghakimi. Riwe masjid ulang batur. Jadi hati men masjid rek sholat dikunci. Itu masjid museum. <laughs> Dibukana Jumat ungkul Ay apa paheula-heula ti abi mimbarna ti abi speakerna al amanah ngomong ngarana al amanah ini kan amanah Inallah ya'murukum antu adul amanati ila akhirnya mun iyati masyarakat nu Allah balikeun ka masyarakatna Allah. Keluarga Allah ngan dua, pemakmur masjid jeung nu ngamakmurkeun masjid, pembaca Quran eh, jeung nu ngapalkeun Quran. Ngan setipis kulit ari itu teh ngamakmurkeun masjid, makmur di masjid. Loba barudak ayeuna itikaf, Mang, rajin alhamdulillah itikaf. Eh, kosan mahal cenah. Berarti ya perasaan nggak enak, homeless berartinya tenang oh kan luruskan niat makmur di masjid nggak makmurkan masjid beda teh tipis kulit ari tegang tenang pemicu pem, uh, tegang tenang pemacu pemicu naon uh, kendala kendali naon tah prestasi prestasi beda-beda sahurup lah nggak nggak dosa nya surga neraka beda deh, nya Ah, lagi sahur entah kudu ngaji itu karena bedakan non bedana rezeki jeng gaji rezeki mati Allah gaji mati dunungan non bedana rezeki jeng gaji Liur. rezeki maku gaji maku G atuh mun Non bedana rezeki jeng gaji rezeki mati Allah tak terbatas gaji mati terbatas di dunungan naon bedana rezeki jeng gaji gaji mah aya struk jeung nah mata nu jelema loba ngadar gaji sok slip jeng struk <laughs> Kamu gaji utama rezeki mah hai haitsu la ah halalan toyiban Menah ngaji maka pangi maka hari baru isi dengan ilmu maka fasabih idaja jaa nasrullahi wal fath wa nas spiral jika kia tapi omat saya pesan saya lagi kena fitnah gede ini Allah ini kami mudah mudaratil fitnah tadi saya jalan dari utara ke sini ngadoa ya Allah udah jadi fitnah apa fitnahnya Ustaz sekali-kali saya pakai topi yang nama tadi yang Oded yang Mang Oded di Al Kausar pakai topi di Garut pakai duduk kue malam di Garam berani kopo, pakai duduk kue ulah pengkultusan ayun ayah sekte anyar di Bandung jumlahnya teu saeutik padepokan kuplukinya <laughs> nah tukang kupluk temere royalti royalti kuplukna payu terus jadi tren make anya teu nanaon kuplukinya diselidik-selidik ku polisi eta mah cenah yeuna madhabna FPI ya <laughs> nah yang terkenal mah gampang atuh al amanahnya majelis sok sahan rek jadi nabina aja Herman yang Hermania ya. salatna we bedakeun ame tereh terkenalna misalnya takbiratul ihramna make rada gaya jumba Allah pasti KB TV kadari daerah mah jika mana ya teh follower loba pengajian rame teh dibawa ke mana ya bukan segalanya surat al-an'am 116 wa in tuti aktsaru man fil ar yazilu an sabili. barang siapa mengikuti kebanyakan orang dia akan dibelokkan dari jalan Allah kesananya dibohongi selebihnya prasangka jangan kejebak kalau sukses dengan banyak, Nabi Nuh sukses dakwah, hati-hati. Kewajiban kita menyampaikan ya masa etiknya atau dibanding di stadion, benar? Ini ya, tong kepedeng kreng tinggali barat aing mah loba, iya marmot ge loba. Aing mah mending hiji maung daripada loba marmot. Kan marmot ngomong jeung maung. Tinggali cenah cek marmot teh sombong, abi mah sekali anakan 8 10 mohon uninga Maung teh kalem ya, maung. Hai mana? ah abdi mah mun anakan terasa seueur hiji we tapi catatnya nyamot hiji ge mau. Upami mau ngelapar di opi kabeh. Muhammad Rasulullah tidak pernah terjebak dengan jumlah. Santri pertama nasa Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar. Tapi nu no apat eta menembus batas. Aina orang loba jamaah lain nyarek loba jamaah alus mensa frekuensi mah tapi fitnah ge loba Punten ya, saya curhat sedikit boleh. Saya lagi kena fitnah. Kemarin tiga hari jadi masalah. Padahal sakit. Mau dikorankan. Ustaz Epi tidak hadir. Sampai ada kata-kata, saya ngusang Ustaz Epi sebetulnya bukan suka Ustaz Epinya, dia lagi viral aja. Ternyata ngajinya pakai tiket. Eh dan tuh, palingan ku Allah tuh datang. Terus explore ya. Tidak naon, pek. Wani nanggung jawab mah parebut ayeuna jadwal terus rek dibawa ke mana sementara ustaz yang lain hati-hati ilmu mah tinanda luang tipe pada orang maka Rasul menyatakan tidak ada guru tidak ada murid semua sahabat pernah Rasul ngadenge ke sahabatnya ngomong ke heh muridku cek sahabatnya teh guru juga belum kumpul <laughs> kakak ke satu kakak kedua ini khawatir ini bahaya rugi jadi ustadz teh ya. rugina sekali salah ditarik ditaringalkan mendukun sekali bener didatangan menjadi dukun cekurang <laughs> mulai karena Allah capeknya luar biasa ya saya jelaskan sampai verifikasi ya jadwal udah penuh udah ikuti kajian yang sudah naik tanggalnya udah eh orang main robokop sampai istri saya jarang disentuh <laughs> untung teh jika artis nyanyi ya? anu jarang disentuh teh ya? lai lai lai lai lai teh aning karunya kan teh aning uyuhan oh, hamil gitu? atuh mau ustaz itu ah di share itu atuh by bluetoothnya itu mah cerdas-cerdas orang, we Hari baru, batin baru. Hari baru, bingkaian baru. Fine atad habun, balik deh. Rek dibawa ke mana? Geus boga bakal naon? Yakin bakal berumur panjang. Kemenangan, pertolongan masih diberi Allah. Isi pasabi, sucikan diri, jaga wudhu mang, bising maut isuk, perbanyak sujud mang, ame maut ke sujud, edan ke mang, sugane maut keruku, ruku, maut ke nguseup Ditarik ku gurame, gurame, Kurang mah teu nyaon-naon, ah Izrail ya we nyuntrungkeun ah, isi yang sia wah, itu. Eh punten kan usok nguseupnya orangnya ge osok. Anu maut kercatur, betul Batur ngahakan saya tadi dihakan aja ngeri. Keluarga wirang mautnya keur catur, kamari anu nu kerbalap karung. Langsung di karungan. Dengan nah berita koran oge. Ngerinya. Hati-hati. Innamal a'malu bil khawatim. Hari baru, batin baru. Haru biru. Jangan haru nanti di akhirat. Gara-gara loba hura-hura. Disebabkan terjebak huru hara. Hati-hati. Ya. iya keren banget kegiatan. Mengisi detik dengan hal-hal yang berarti. Saat dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu dengan tawadu bersyukur, tafakur, berpikir, tafakur, berpikir, tadabur, membaca, tadakur, merenung, tasyakur, bersikap proporsional. Ini bekalannya. Wasabih, sering-sering mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, biar lahir batin dibersihkan. Tapi ulama kaya, jika subhanallah nasah ini, subhanallah ya. <laughs> itu bid'ah itu. Ayayahan, alhamdulillah ya. Ulah, subhanallah, alhamdulillah kata Amr bin As juga satu syahadat tadi Dua, sering-sering mengucapkan istirja. Karena ujian dibagi dua. Hati-hati, senang pun ujian. Fir'aun diuji aku senang. Senang kena lebih ting, cai laut uyup mangga mamam. Mautna kan warung tingin, um cai laut disangka pop aja. Ya. fine nanti dah Lalu kata Amr bin As supaya hidup bahagia dunia dan akhirat setelah syahadat uh, uh, istirja Lalu ucapkan sering-sering hamdalah fasabih bihamdi senada dengan pernyataan An-Nasr. Segala kenyataan milik Allah. Ya Allah, terima kasih diberi hidayah sehingga kami bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk lebih mengabdi, berbakti, membingkai investasi yang berarti untuk dibanggakan di Mahkamah Konstitusi nanti. Ya Allah, ringankan hisab kami deposito lain Orang tua rajin ibadah Allah suka, tapi Allah lebih suka anak muda yang rajin ibadah aslina merinding tapi hati-hati ujiannya sombong <laughs> aing aing Harusnya sih itu macan ngaji orang mah alhamdulillahnya dapat hidayah tuh jika si itu tuh nanti umumnya yang sol tuh di masjid lain dosa fala tujaku anfusahum maka setelah syahadat istirja alhamdulillah banyak mengucapkan astagfirullah Rasul mah tobatnya teh setelah sholat sahanu meragukan sholat Rasul paling khusus di dalam sholat tapi mengenai sholat Rasul mengucapkan apa? istighfar tidak sombong dengan ibadahnya sementara fungsi istighfar kita hari ini untuk apa kergas naik astagfirullah grab awal astagfirullah lain kenu itu budak baong astagfirullah siatin nurut ke bapak siang wah Akbar. Ya. Syahadat naon deui tadi teh? Alhamdulillah eh, istighfar, istirja ya. dan awali segala persoalan itu seperti haru biru, hari baru, batin baru. Awali tongpo sekolah mah asal bisa bismillah itu penting banget kullu amrin di la yubda bi bismillah fa akta aqta amrin di la yubda bi bismillah fa huwa abdan dengan menyebut nama Allah buatkan tekadmu akad itu sama dengan niat dan tekad lamun saya niat dan tekad ke akad-akad rumusnya dirubah nekad cinta tanpa pengorbanan kebohongan pengorbanan tanpa cinta kebrutalan tentukan sikapmu sekarang hari baru batin baru udah mau tenang batin terbuka pemajikan mah cuman pilihannya tiga Nah, oleh ya Ustaz, rek melayakan diri dan memantaskan diri hiji, rek menahan perasaan dua, Erek eh, didoakan. Itu kan jawabannya yang batin kita. Batin baru isi batin kosongkan jiwa lalu ganti dengan ingat kepada Allah. Bahagia itu di satu titik ala bidikrillah tatma'inul kulub. Nanti Allah yang pantaskan jodohmu siapa? Allah yang kehendaki siapa yang layak menemani dalam kehidupanmu. Karena ada yang sudah menikah tapi kembali bercerai. Cina jodoh teh tulang rusuk. Nah, eta berarti tulang rusuk rentalan. <laughs> Nya. Tulang rusuk buatan Cina tidak bertahan lama berarti. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi manusia tidak pernah bisa menentukan cintanya untuk siapa. Benar tidak Ya mah kasusnya di bapak-bapak, yang di itu pak. Tong melongo akal kalem. Berarti istiqomah, ikatan suami istri takut kalau di rumah. Ya. Tentukan sikapmu sekarang. Hari baru, batin baru. atau atadabun, rek dibawa ke mana? Tah modana, kemenangan dan pertolongan berupa waktu yang masih berlaku masa yang masih berupa kuota kesempatan sisa usia yang setiap helaknya mengurangi jatah jika usia kuota kita yang entah berapa bait lagi ya bi bihamdi rabbika wastagfir perbanyak istighfar innahu kana tawwaba mereka itu orang yang kembali kemana kalau tabayat ya tubuh taubatan arraja innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatah sambut Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin ternyata mensucikan diri tidak harus idul fitri Sucikan diri ketika detik masih diberi. Saat masih diberikan. Sok manfaatkan. Izzani bu khomsan kobla khomsin. Ini teh nu baru teh naona ya teh. udah tahu nama gitu-gitu gitu kene ngan waktu memproklamasikan diri dalam satu riwayat ini pun jadi aku newcomer, aku pendatang baru yang diteriakkan di surat pikun ayat 10 tadi yang jadi sengketa di akhirat kelak di hadapan yang maha kuasa bukan harta yang berlimpah dulu yang dikumpul-kumpul jama amala wa ajadah alhaqumut takasur dibangga-banggakan dibanyak-banyakin ternyata pas pulang dia mobilnya hanya di parkiran TPU istrinya yang cantik berubah status saat itu juga jadi janda anaknya jadi yatim apa yang dibawa teman sejati hanyalah amal bersyukur diberikan amal waktu untuk beramal kuatannya manfaat itu lemot senyum mau naoge hmm, alhamdulillah karena ketegangan yang paling menegangkan yang tidak pernah dirasakan sehebat apapun fenomena banji jumping naik roller coaster belum apa-apa ketika masuk ke alam kubur kaget karena melihat sosok yang tidak pernah dikenal sebelumnya sok cobaan eh aslina uji nyali weh ya nama jungberung saya rumah deket TPU tempat pemakaman umum sudah barolong perkotak cobaan atau wisata ke alam kubur malam Jumaah sajiga ayeuna ngesulat isya nongkrong mau kopi sukro kadinya ngajeleng tutupan tongku tanah ku triplek weh. mistis saya pernah nyobain luncat saya ke ah tepat teparuguh weh Ini nggak di baturan ahwat banyak <laughs> Maka perlu beramal baik itu karena yang menemani itu amal. Dikabarkan dalam sebuah hadis, nanti bagi yang amalnya baik ditemani bidadari-bidadari kubur. yang di tempat poek dua kan orang ngesok mau poek ayo nikmat mah ya yang nges poek di baturan gua dah runtah bangkeung gua puntannya kunaon nu gelo tadi hitung amal jadi mung dihitung amal sok garelo. ya cek Nabi Rufi al kolam an salasa. Dicabut tiga catatan amal dari tiga kelompok. Satu orang tidur sehingga ia bangun, munmung amalnya dicatat sok sing sare sleep mau alright. Ame teu marotah Saya pernah di bere di di bere PR ngajar 200 200 kurang lah ya. Tapi itu cina cek si mama teh barudak marotah we sing ku mah biasanya sok takluknya nya ada boga ilmu tuh. Anak-anak, eh, eh. Tatap mata hujan. Oh, Marelong kabe, Coba tolong, Pak Epi dibagi kunci gaib satu-satu. Sangap, sangap baru dakte. Kunci mulutnya, kunci. Sok udah dikunci jangan ngomong ya, so kunci. Kalau mau ngomong minta izin dulu sakuan itu kan teknik ke barudak. Sekarang pelajarannya adalah berwudu, ngantri Cina wudu. Bismillah dulu dalam hati. Setelah wudu, duduk. Masuk ke alam tidur, lebih dalam lebih dalam rep sararif lupa eta teh teknikna hiji-hiji gaegeun jam, mikro hiji salembar sare deui ikro dua beres dua jam ku ilmu mana naon ge Allah meyassir wa asir katanya orang tidur itu nggak dicatat amalnya lalu orang gila rek gage jalan yang jadi ustad dekat aja kan ayah tuh di pajagalan ceramah weh kanu tangkal ge Bener dan nugelo, tapi ngomongnya bener. Dengekeun kurang eh direkam. Bener kata-kata teh. tapi itu jadi amal hal da gelo dasarnya. Sanajan sholat 100 rakaat ke kan ayah jelema yang ini ustad dikatakan pegat sikring jadi ngop ngocapruk gitu. Tapi sagelo-gelona nu gelonya mun mentas mah anggap culang cilok munayang dahar menta berarti jelema eueuh anu pure original gelo hujan ngiuhan cengte mana gelo teh nya Mentak diberi bonus da, Nabi mah sopan kanu gelo teh nyebut nu gelo musobun orang yang sedang kena musibah dan tidak dicatat amalnya itu bonus. Jangan panjang umurnya dicatat amal nanti terakhir kunaon saya jadi gelo dirinya eureuna nanti nukatilu nu pingsan nepi kacagur nah, ketika saya belajar tentang nugelo ya, eh, cikadut ayah rambutnya rasta da saya nurek nyukurannya anu hungkul tapi gelo mah sehat weh Taraya nugelo sugan sup angin gitu nya make gelang tinu karet malah lenung leungeuna teh terus karung di jero nate dan gelo ge jelema ah kayak duit lebihwih membeli padang nun rendah Wahj diajak ngomong kayak disangga apauno jenya <laughs> simpan saya teh sanggu teh bukaken karet melong ta angkat legen sekapun aya nugelo tem meneteskan air mata mungkin ada sadnya bere kurang teh bere daharta orang yang muka karung tuh bisa diceklang ternyata pas dibereda halaman jongjong hari kurang karung hayang nyawa jerona dibongkar teh ayah cangcut silet potong pangurut kumis pion pepes sisi roges wah segala ayah terus bangkong deplek nuka geleng asup asupkan eta teh ka mana ti jumbrung ka cicaheum ti cicaheum ka jumbrung dibawa geus pugu nu teu parugu mah Sunan teh mun maut aman jika nugelo segala di pegawai segala di karongan kebayang teu aturan di kuburan anak. Teu jelas jin bebegi gitu. Tah amal ngaji innallazina yatluna kitaballah orang yang selalu membaca kitab Allah itu penurung kubur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran jadi baterai tah nusok maca Qur'an mah. Tadi enak banget bacaan Qur'annya. Yang kedua wa aqomus sholat, sholatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Hari baru, batin baru, ingin batinnya baru, cintai masjid. Karena di antara tujuh kelompok orang yang akan dicintai dan mendapatkan perlindungan Allah tatkala tidak ada perlindungan dari yang lain. Di antara tujuh kelompok orang di mahsyar nanti salah satunya adalah rojulun kolbuhu muallakun anil masajid pemuda yang hatinya terkait ke masjid bersyukur tapi karena Allah karena ada yang memakmurkan jeng ayah nu yang makmur Kata ya, di antara tujuh kelompok orang yang tidak ada perlindungan kepada kelompok ketujuh ini salah satunya yang hati pemuda terkait ke masjid rumah keduanya masjid ya. dilindungi Allah, maka dikampanyekan hey the real man go to masjid ke masjidlah sebelum masjidkan Salatlah sebelum disolatkan. Salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disolatkan di depan imam. Berwudulah sebelum diwudukan. Lelaki sejati adalah yang pergi ke masjid. Ibu-ibu kalau ibu dapat anak laki-laki suami yang masih sholatnya di rumah padahal rumahnya dekat ke masjid ibu tolong ke pasar baru besok pangmelikan mu kena pingki berarti itu lelaki soleha cowok muslimah Berarti pemuda hijaber. Masjid mang. Begitu ae hirup teh. DKM apa sih ya tara ke masjid? Tapi pas mau nu tangan naon? DKM naon masjidnya kamu naon bu itu cina pun anak tara naon bade netepan salatkeun jenazah DKM serinya sok ulah tengah santing karena kerhirupna tara tong pamang bu tenan cina langsung jadi imam matak imam sholat jenazah mah nu ngagoler di harem matak sholat jenazah mah teu make ruku dan sujud da imam lagi teu make ruku jeung sujud tong lebay orang dia baturan dekut sholat sholatna masbuk jenazah sholat jenazahna kayak tenantosan nu dikuburkan abi pameng ya terakhir sholat make ruku jeung sujud non mang eta sholat jenazah beda ti batur make ruku jeung sujud CS cenah imam beda <laughs> sia teu nyaho kitu Wa aqamus shalah innalladzina yasluna kitab Allah baca kitab Allah wa aqamus shalah terus cariti yang masjid makmur mah kudu bager wifi-an masjidnya juga masjid saya di wifi-an baru dak teh ngariung di masjid lain tadarus newakan Pokemon <laughs> searching Google tenan naon tapi minimal ikhtiar kan merangkul bukan memukul torok tok ngong adan mah mang paling mana lama tetring nak salat menang opat jajar enak terbuka deh asli nah jangan bere kopi jangan bere indomie kristenisasi kayak ku indomie bere baju-baju anu layak pakai ke ngena nak satu bersatu bersaudara ruku hiji ruku kb, sok ayah nu gontok-gontokan nah sholat ya ah nu bodoh we wayak masih berdebat masalah ikhtilaf nu hiji diutek-utek nu hiji henteu kasus klasik berkelas tapi asiknya kayak dijelaskan mah bari ngopi nu kitu mah kan kunaon cenah tat aya nu diutek-utek aya nu henteu eta aya dua riwayat nu kapangih ku ana mah kan ari bari ngopi mah ngeunah nyampekeun eta teh riwayatna ustad nu diutek-utek tu rasulillah aku melihat Rasulullah fi tahiyati yuhariku baha pad'u biha tahrik menggerak-gerakan ceruknya melihat sahabatnya namanya Wail bin Hujar kan ngeunah bari ngobrol mah Ainu tadi utak-utak, ro'ain tu, sami itu, aku mendengar Rasulullah pada atahiyatnya, layu harifuha tidak di utak-utak, selesai. Jinu itu menang, no iya menang. Coba ngariung nanti make ilmu. Jinu usah banget, jinu utak-utakan. Cek nusok utak-utakan, mana bid'ah bang? Ngesolat musab banget. Cek nusok utak-utakan, mana bid'ah bang? Solat musab banget. aing beralasan aya dalilna urang usah beungeut apa dalilna lieur ningali curug sia goblok kosong we masjid teh gara-gara beda pendapat eh aya akidah aya qaidah eta eh, mah qaidah teu kudu riweuh parebut puntennya Kayak anu mah kotak benangna tuh nya. Nah, cenah utek-utekan mah sa itu melihat ai hukum kuat nu lihat kuat nu mendengar kuat emang ya udah mendengar pun beritanya enggak ai eh, nu ngadenge mah kieu kasusna teh saya dengar RCTI melaporkan korban cadas pangeran satu bis masuk ke jurang saya dengar TV One satu bis ngan duaan tadi mah korbannya sabes nah iya mah satu bis ngan duaan itu mendengar penasaran terus verifikasi datang atau ke Sumedang tingali langsung pasti bener dua-dua nage TV wajah RCTV sabit tangan duaan kenek jeng supir ya oh masalahnya tak wajib dengan ilmu teh karek apa hukum yo iya, yo haram haram yo iya, kamari dia di penyawangan Ustaz bagaimana hukum rokok oh wanu ngarokok dihukum curang ya kecuali ganja Oke mengkapangi tong mah mang Kudaik nage alhamdulillah proses mengharamkan homer itu tiga tarap ayat itu slowly but sure ke mana tuh kalem we ayat sahabat teu salat terpuasa terhaji puasa haji tapi asum surga keren ya kermejona butuh penyerangan Islam kalau menyerang Islam ada yang simpati dan menawarkan diri ya Rasulullah saya punya keahlian perang memanah, bergulat dan lain sebagainya. Terus teknologi, saya pengen bantu Anda biar saya bersekutu dengan Islam. Oh tidak. Syaratnya apa kalau saya ingin membantu? Registrasi atau aslamu summa qatil Islam dulu baru ikut perang. Aslina ya Rasul, der syahadu Perang, syahid, ke sholat, ke jakat, ke puasa, tapi langsung menang surga. Iya mah, sholat ente, perang tengilu, jakat jarang, Khairasub surga. Dina amanu minkum aladina utul iman darajah menjadilah ayat 11 akan mengangkat harkat martabat dan derajat itu kalau ada iman kedua ilmu ilmu bagus kalau amal amal bagus kalau ikhlas ikhlas bagus kalau istighfar istighfar bagus kalau istiqomah dalam ikhlas istighfar ilmu iman istiqomah istiadah berdoa bungkus no 6 i iman ilmu ikhlas, istighfar, istiqomah, istiada, tong sombong mang bisa di dia teh ya teh. Hirup kene teh ya teh. Maka bersyukur atas nikmat umur. Gunakan untuk bertafakur, bertadabur, bertasakur. Haru biru, hari baru, batin baru. Bisa jadi ini baru tapi akhir. Karena hidup yang sungguhnya mah setelah kematian. Bayangkan kalau besok kita wafat. Apa yang sudah kita persiapkan? Persoalannya satu yang saya dapat dari apa sarahnya Bukhari itu Fatul bari. Jadi pertanyaan kubur teh menurut Bukhari Muslimah mutafakun alaih bukan yang sudah berkembang di masyarakat yang tren terus diarapakan manro buka wa imamuka wa nabi yuka wa qiblatuka kalau batengnya tuh mah jeung arapa jawabannya bocor lah saya korede masalah bab pertanyaan kubur satu saja pertanyaannya. Ma ilmuka bihadar rojul. Apa pengetahuanmu terhadap seorang lelaki ditinggali tafsirna Muhammad Rasulullah. Karena yang menjawab bukan ini. Karena ada satu hari al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima yaksibun. Hati-hati dengan tanda tangan dan pekerjaan tangan. Finishing on hand, hati-hati apa finishing on hand ya memfinishing dengan tangan nyata jinah jeung indung indung leungeun onani atau meninggal lamun Abi mana taraku leungeun sansad ping-ping we diminyakan alus kreatif emang pori-pori mengambil di penta tanggung jawab hati eureunana eureunana mending kawin ayo mana timu? Mulut dikunci, bagaimana bisa menjawab itu Muhammad? Sementara mulutnya dikunci Ustaz, lengan ngomong. Takbir jika Rasul itu, ruku jika Rasul itu, sujud jika Rasul itu, setelah Rasul diutus, Kaifa nusalli ya Rasulullah? Bagaimana kami harus sholat ya Rasulullah? Sallu kama ra'aitum nusalli. Kan Nabi nangis eueuh. Eta hadisnya dibaca teh loba maca hadis, loba maca WA. Saya tetap menjadi berat teh. Asli nih, alhamdulillah saya sudah tidak main sosmed. Daku official. Nyamina teriweh teing lah. Nya. nanti bisa kabe cek nabi sawareh dalam proses mun proses ke progres tong loba protes mun hirup hayang sukses tong analkan kartu akses ke loba akses. Setuju tidak? Akses ke kubur itu ilmu. Oh, ma ilmu ke benahi we hirup nyunah Salat nyunah, wudu nyunah, la salat liman la wudu'a. Tidak ada salat kalau tidak sempurna wudu. La wudu'a liman lam Allah. Tidak ada wudu kalau tidak diawali bismillah. Ternyata bismillah penting betul kata Amr bin As tadi. Setiap urusan tidak diawali bismillah. Inna syani akahwal abtar terputus. Capek gawe teka pake diteke. Kalakuan juga bangke. Sekedeng di diengke-engke awas pertanggungjawaban di akhirat. Ya, itu bisa nyingcet tidinya. Kabeh dapat pertanyaan kubur. Maka berlindung di akhir sholat Allahumma ini a'udzubika min azabil kubri. Bukan tangan, bukan mulut yang bicara, tapi tangan. Karena sejaman dengan Nabi pun tidak bisa menjamin dia akan bisa menjawab pertanyaan kubur yang itu. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal sejaman. Kan dikunci, komo iman mah tara takbir, aisyah hirup kan ditut, ditut, diutus rasul, dituturkan ke sih. Iya. Maka asyhadu alla ilaha illallah Al-Qur'an Muhammad Rasulullah sunnah. Fa in tanajjatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Apapun masalahnya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya kalau ada masalah, terananya ke konsultan, terananya ke psikolog, buka we Quran. Tengah penting, gebrai eta jawabanana. Beli hammer aja, beli mobil aja, beli motor aja ada handbooknya. Masa kita dibiarkan begitu saja. Ar-Rahman, Allama Al-Quran, Kholakol Insan. Rahman Rahim Allah teh nyiptakeun jelema teh ya handbooknya ya. Oh sok dibawa masalah karena Al-Quran mungkin ngaco teh ngaca teh dengan cara ngacu, Tului ngaci. Iya, iya, iya, hari baru, batin baru, obat hati mah lima. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ini yang jarang terisi. Lamun awak kunasi, lamun ku Quran mah lamun hati mah ku kalam ilahi Kesian otakku ilmu ngarah pinter, hatiku bener ngarah, hatiku iman ngarah bener, awakku menu nuhal ngarah seger, cager bener pinter. Iya mah, cager tapi teu pinter. Nya jeger. Nya bener tapi teu seger, ager. Nya cager pinter tapi teu bener, burger. Ya hamburger ya hambur barang beli tului burger hamburger beer, ya jadi ngaji ngaji inti nama jadi next setelah hijrah kemarin tuh tahun hijrah katakan ketika Nabi hijrah ke Mekah satu lagi eh, dari Mekah ke Madinah maaf yang pertama Nabi bangun apa pakat ya bukan mall bukan rumah sakit bukan sekolahan gitu makanya kapikir sorangan lah masjid pak maka gerakan hijrah itu kembali ke masjid. Atau ngaku anak hijrah kalau nggak kembali ke masjid. Terus apa yang lakukan ke masjid? Fasabi bihamdi rabbi kawastagfir innahu kana tawaba. Pertaubatan. Yahudi takut lihat fenomena malam ini. Ya, kalau Al-Aqsa Pak, salat genep menit ewang, lebih tidinya ditajong, di leuwean durasinya tema, temal. Mun yang mau sahid itu yang aja salat. Urang ah tadi itu ah yang ngetes salat di Al-Aqsa nikmat dijejak pak lebih tiga menit salat di ningali baturan beludu gigir ah balik weh <laughs> asal lebar gitu ngeri ngeri ngeri ngeri maka nikmat mana lagi yang akan didustakan hari biru batin baru isi hati ini dengan ingat kepada ilahi karena syarat bahagia satu ala bidikirlah tatmainul kulub money is not everything uang bukan segalanya uang bukan segalanya eta nu harbarunuh baru nuh diri nih kan ingat ke Allah selesai Allah ada masalah lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Allah dulu Allah lagi lagi lagi Allah dan ingat ya hari baru batin baru bisa nggak mensolehkan diri karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh Al-Anbiya 21 105 Allah berjanji, Allah tidak bisa mengingkari janjinya bahwa sudah menjadi ketentuan darinya bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Mau Ustaz rumus soleh, catat ke quotes. Merasa salah itu soleh, merasa soleh itu sah. Sekali deh. Soleh itu kalau merasa salah, lama merasa soleh itu sah. Salah. okay, bulak balik kami tutup tulis quotes by Ustaz ee. E. <laughs> Ya. Alhamdulillah saya sisakan 10 menit 15 menit untuk bagaimana buang rindu diantara kita. E, ada pernyataan ada pertanyaan. Ratu, kamu diam ya. Karena sudah sold out. Ya. top yang belum. Yang tengah top. Agak keras aja mic-nya nggak sampai. Assalamualaikum Dari mana, Mas? Kamari ayah, ya. si Ratu jeung urang ranca ekek aya wae. Jodokeun geranya. Kamari di Banjaran ayah. Ya. Sok kumaha? gaya benar sebetulnya orang eh, itu salah satunya adalah amalan akhirat eh, yang saya tanyakan berbohong untuk amalan akhirat misalnya kita yang orang sudah melakukan hal ini tapi kita berbohong gitu siapapun karena melakukan Allah itu diperbolehkan tidak atau lain rahasia dibocorkan mah jika kia sok yang serinya di pengajian ayah we nyelap nyelap nyelipnya ayah lah apa saya mah nak balik deui ka baheula. Ayah Intel, tapi ngaku Intel kan lucu. Abi Intel atau jadinya ho urang teh. Ya pertanyaan lucu. Apakah hukumnya berbohong ketika kita beramal lalu ditanyakan tidak mengakui? Ai amarah siapa amanu terpikanya hukum batur. Anda melakukannya ketahuan itu, makanya ditanyakan. Ya, ini terahasia deh, jika gaib, tegaib deh ai kaciri Cuma nah, aing panggil yang makhluk gaib pret ah. Gaib mah teu ciri. Mana panggil itu nu bohong nu mana? Urang panggil jeung Roro Kidul lawan aing dia panggil jeung Roro Kaler teu percayaeun. Nah, jiga ah, jika teu percaya, oh, dawuh Roro Kaler, mana di mana eta Roro Kidul? Tak itu. Jadi bukan amarah rahasia lagi kalau ketahuan mah. Amarah rahasia itu yang tahu kita aja dengan Allah. Ini yang jarang dan krisis kita miliki. Sehingga masalah kita nggak percepatan jawabannya. Kalau kalau e, Bilal kan masuk surga gara-gara konsisten dan dawam wudhu dan syukur wudhunya. Abdurrahman bin Auf dengan berbaginya. Hai orang kunaon asup surga ya? Justru pertanyaan kunaon mana asup surga? Buah-buah malaikat salah ngasupkan, mau mungkin. Pasti boga amal lewinya. Right? Paham? belajar ikhlas tapi urusan sedekah mana ketahuan ketahuan pem, pemberian contoh ketidaktahuan belajar ikhlas oke okay? nggak ada rugi alladzina yang pikuna bisyarra wa darra boleh terang-terangan boleh sembunyi-sembunyi urusan sedekah mah tah anu paling berat mah tahajudnya kenapa tahajud berat karena nggak ada yang nonton benar nggak kenapa nonton piala dunia ringan karena banyak yang nong saya tahu ya, sakit ya itu mengaku soleh itu salah mengaku so, salah itu so soleh daun soleh 100% next ahwat ada ahwat ratu mau nanya ya tinggal ratu ratu jangan nanya harus mulai ditanya anta ah, ayo deket ah oh hakeng budak kita mencok yang ada aja lu oke okay. ya ya kamu kamu kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama saya Syukur Dari mana, Kur? Saya dari Geger Kalong. Oh, di Gerlong, di Ranca Eke, keren ya acara. Malah ada yang dari Garut, satu bis ya. Kupinang kau dengan bis kota ya. Yo. Yang pertama saya bersyukur Ustaz, biasanya saya streaming Ustaz. Streaming ya? Oh ini keren banget, ada acara di Sukabumi, entah Purwakarta atau Subang. Tuh ngirim jadi ada nonton bareng YouTube di Masjid Agung. Yang saya sesalkan, nah orang tadi ondang. <laughs> yang guys saya bayar lah pemberian orangnya tuh bisa kali itu. aja YouTube nah nonton bareng nih. Ngerinya orang terbalik ribu ya. Pira doakan saya istiqomah ya dan ditutup auratnya bahaya ya bahaya. Di ujung tanduk ya teh ngageceling gue. entah kuno riweuh lah dengen ustad Epi poligami pasti pira ya. Mis, misalnya akhirnya tong yaminkan misalnya misalnya Raisa teh goyah rumah tangana terus mana teh termotivasi yang hijrah gitu tiba-tibanya neangan orang ke Bandung tiba-tiba kan jodoh mah nyahonya nya aman kene lah viral nu kitu mah nah amin kenal anjur hati lah sok mang sakur saya sakur nganan teh teguh Oh, yang lagu akad ya Payung Teguh. Sok bu, kumaha? Iya. Iya Ustaz, uh, pertama sih ingin mengucapkan terima kasih. Kebetulan Biasa streaming ya. Saya dosen di UPI. Allah wa Saya mengutip cerita yang menarik dari ya, Ustaz tentang Apa? burung beo di Oh, nu maotna yak ya, yak. <laughs> Itu saya sampaikan di perkuliahan Ustaz. Terima kasih. Tenan naon gari maya <laughs> eh. Terus kumaha, Amin, amin. Kalau eh, Kelak, by the way udah punya istri? Sudah. Alhamdulillah, tenang. Oh. So, ini memang yang ingin saya tanyakan. terobat yang bersaing Ya. Saya uh, sering berbincang dengan kawan-kawan sama satu profesi dan hasilnya sama. Di UPI ngajar apa? Kebetulan di PGSD tentang PGSD. Oke, okay, terus? Saya sering dengan kawan-kawan yang boleh dikatakan uh, senasib gitu ya, kita itu boleh dikatakan uh, suami-suami yang nikahnya rasa jomblo. Wow, ada stat, hubungan kalau di Facebook ada hubungan tanpa status, ada status tanpa hubungan. Mungkin itu yang dimaksud ya. ya. Jadi menikah tapi rasa jomblo. Ya. Saya boga motor bahwa ereking rasa ninja. Nah, karbuna karbon ninja. Tapi iya, ngalaman. Terus gimana? Gimana? kumaha. Sering sharing dengan kawan-kawan, mereka ada yang jauh dengan istrinya, ada yang jauh dengan suaminya. Saya rasa mereka merasakan harum biru tapi Oh, kalau biru yang belum kafah ya, tulis. sendirian gitu ya. hmm. kita saling menasihati dan ternyata salah satu penyebabnya adalah rata-rata itu mertuanya yang belum mengizinkan. Gitu. Ini pembahasan semalam bagaimana terus maju sampai mertua setu setuju. Lalu yang jadi persoalan ya, yang adalah tanyakan kita sudah saling menasihati gitu ya. Barangkali kita punya nasihat untuk ya yang senasib seperti itu yang boleh katakan jauh dengan istrinya, jauh dengan suaminya tapi harus harus tetap istiqomah gitu ya mungkin nasihat-nasihat untuk orang tua yang menyebabkan situasi Allah. seperti ini. <laughs> Asa ngareret ke orang itu. Siap. Ayo Robin mah kumaha Batman nya. Kieu eta teh. Ayo doa orang teh kan robana atina fid dunya geus eh, tong ka akhirah hasanah jauh kene. Hasanah fil akhirah mah hiji dia diterima amal dihampura dosa selesai itu hasanah fil akhirah mentak amal sing nurut ka rasul pang baik-baik nak mama Rasul. Termasuk hasanah di dunia. Rasul tuh dunianya hasanah. Istrinya saroleha, budaknya saroleh. Kama barok ala Muhammad. Seperti berkahnya keluarga Muhammad. Belajar ke sana. Bagaimana menyikapi konflik di rumah tangga. Termasuk rumah tapi jauh. Oh, itu nu ngajauhkeun teh. Biasanya mah persoalan-persoalan yang tidak selesai dengan komunikasi lalu tidak dibingkai cara cara yang sebenarnya syariah sudah eh, apa menyediakan menunya cuman kita kurang hasanah dan keilmuan maka kalau ini terjadi kembali dibingkai silaturahmi kalau sudah dibingkai belum selesai juga berbisiklah kepada bumi langit pun mendengar karena hasanah pidunya ini ingat-ingat saya sering katakan ini kajian-kajian hasanah pidunya mah pun dan hudang sare sokar udang ai sare Sok we mau udang deui mah. Mengurangi kepadatan penduduk nya. Udang sare awak sehat cek mun udang sare teh ngeunang euy awak. Dahareun aya posisi aman opat heula. Bangun tidur cek badan sehat sehat ge percuma ai makanan eueuh mah lapar hayo babaturan di dahar nya. Terus posisi aman. Udang sare awak teh sehat sanajan dahareun aya teu ngeunah udang sari awak sehat daharin eueuh oke teu udang sari awak sehat daharin ayah posisi tak aman jika di rohingya bantuan dulu luar biasa ke sana tapi posisi tak aman lalu pekerjaan tidak jauh dari rumah gawe 10 juta sebulan tapi di batal. pikol yang jangan majikan teh kan nyeri ya teh bisa tumpang sari jika tanaman dengan putik yang diterbangkan tetap harus ketemu ya bangun tidur posisi sehat e, bangun tidur awak sehat posisi aman makanan ada cek nabi pekerjaan tidak jauh dari rumah punya tetangga yang soleh ini mah masalahnya internal yang nusa imah wae tewau ini banyak hanya untuk menjaga perasaan anak tapi mereka selamanya bersinetron malah tidurnya sudah tidak sekasur nuji di sofa nuji di kamar ngeringa Makanya Islam menyediakan setengah saya cerai siapapun faktornya. Kalau masih bisa dibangun komunikasi, nikah kita bukan karena mertua, tapi karena ah, Allah maka out of the zona keluar tina komunitas orang tua rezeki mati Allah lain tidak kebijakan mertua dan itu ujiannya maka atau bah empat ada kelompok manusia yang diuji oleh mertua dan orang tua seperti Ibrahim Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Bertauhid we, bikin mereka Allah. Mun pamajikan tawa salaki keras sugan we dilembutkeun ku Allah. Ah Ustaz geus capek nya lepaskan. Vertical limit. Apa film vertical limit? Ayah anak dua minantu bapak. Sementara kapasitas tambang nah eta beki dia beki ngurangan bebana. Sanu jadi korbana. Bapak ai mitohama mimiti tugas habis lepaskeun we loba ena rumah tangga budak ayana, nu dikendalikan kumitohana sudah bukan urusan budak teh biayaanan urusan didikan arah kenen kawin kenen nges kawin pun tongsok mau masalah kakolot termasuk kalau tongsok mere masalah ke budak setuju tidak dan ini harus jadi tema baru untuk mau dibereskan ah kamu ke orang upi ah medeonang deui <laughs> jadi untuk titik sakinah mawadah warohmah itu jalannya satu ikuti sunnah disusun sangkan ngeunah da ngeunah rumah tangga rasul mah nyebut baiti jannati teh ya lain ayah pokari sweat ayah dahareun eueuh ketang Daharin mah kan aing nyontokeun teh kudu objektif nabi mah menceritakan menyatakan baiti jannati rumahku surgaku dibaca sejarahnya di pernyataan nabi di depannya ada apa coba satu sloki air zam-zam satu butir kurma kering Wani menyatakan baiti jannati orang ulin ke Australia tiap imah tulisannya home sweet home mobilnya Hummer Alphard Indomat ya. tapi resah tapi Nabi berani menyatakan dengan tulus dari nurani Baiti jannati rumahku surgaku hanya ada satu sloki jamjam satu kurma bari Aisyah nanti tersenyum karena dibangun atas dasar padpar bidat tidin taribat tiadab unsur agama bukan unsur kecantikan materi keturunan tauhidnya dibangun nggak ini ada parenting khusus pendidikan pranika nunggu kawin nah ini mungkin akibat tidak ada parenting dulu untuk ke arah sana mau bahasa kita mas memasturoh ya ada mas masturoh ada pembahasan dulu mental persiapan karena nikah itu ibadah sholat wae wudhu lah banyak kawin langsung gapru oh. kalau nikah itu kalau sebatas nikah binatang pun menikah ya berkembang biak tapi berkembang baik tidak pengen cepat sembuh solusinya cepat sembah ke diri ke Allah. Ya Allah, lembutkan hati siapapun yang menjadikan rumah kami konflik batin seperti hari ini. Hasbunallah wa ni'mal. Ni'mal maula wa ni'man. Sok, mudah-mudahan jadi guru yang tulus ya. Satu lagi, akhwat ini belum terdengar suaranya. Mana? Silakan teh. Tong ngajeleng jika di gateway, aluh. Ke kasus al-amanah. Sok, siapa nama dari mana? ratu. Ratu mah enggak dilarang. Sudah terlalu viral ya. Halo? Dengan Yap, nggak kedengeran. Teriak aja tuh sok. Sok, saya buka aja jilbabnya sok. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana caranya meyakinkan orang tua kalau misalkan adiknya mau nikah duluan? Ini yang dilangkahinya eh, kakaknya perempuan. Oh, adiknya yang lebih mau nikah duluan gitu. Ngaruh hal mungkin ya. Terus yang jadi masalah adalah Iya, mitos, misteri nu atos-atos, terus Terus yang jadi masalah apa? Bagaimana menjelaskan ke orang tua? Teteh jangan curhat gitu deh. Ah. Saya merasa terpanggil untuk menyelesaikan. Udah nikah masalah aja tuh. Ya, dengan apa adanya. Jangan ada apanya, apanya ada. Terus gimana teteh mau menjelaskan ke mama, ke ayah, gimana? Ma mamanya, ayahnya ada di sini nggak? Makanya minta alamat rumahnya. <laughs> ya. Kita nyatakan nanti. Ya. Teh, ke orang tua mah entong eh non ngaran teh entong keras harus pakai etika kan dina ayat naoge okay. uh, eh, wala uf cicing wiki cicing lah cicing dan nanti teh kudu diseleksi Robin mah kuma Batman cicing cicing orang bereskan lah. kia kasih mama mama. saya pernah dapat fenomena itu budaya ngarungha ya si istri saya ini kakaknya belum nikah untung awewe jadi ya terudat ayo awewe mah iya nulalak lancek nalalaki minta ninja dua setengah liur tuh sok cenah aa nikah tapi iya kan karunya kalau lengkahan biasanya adik ini kan budaya di bengberatan ini nggak ada dalam syariah Islam nikah mah panggampang na ibadah yasir walatu asir lima menit beres aslina nu jadi mah budak budaya teteh jelasin dengan ketauhidan mah teteh mah ikhlas ya karena mungkin semua akan indah pada waktunya kalau teteh sekarang belum indah berarti belum waktunya alhamdulillah ketemu Ustaz Evi ya jadi tidaknya eh kal ay Ustaz kan ngomong deh langsung dipotong doraka Tidaknya teteh dapat pencerahan masalah keikhlasan jadi teteh mah ikhlas-ikhlas aja mah biarkan mama penasaran Ustadz epita siapa ya nanti saya yang jelaskan ke mamanya bu nanti saya jelaskannya gini bu karena menikah mah ibadah kata Nabi ada beberapa hal yang harus segerakan satu waktu sholat cepat kerjakan di singgah buru mawat hutang buru-buru bayar di Singapura disolatkan tulu uh, eh, eh, maksiat cepat tobat lalu kalau ada orang meninggal cepat kuburkan terakhir kalau ada orang sudah ada calonnya cepat nikahkan ini bahaya kalau mobil tabrakan kentobna ke jero mun jelema tabrakan kentobna luar. ka cepat nikahkan ini masalahnya kata si mama si teteh tadi teh ini masalahnya Ustadz, dia kan kakaknya, ini adatnya yang mending ibu meniriwe, ninja hator ibu, nikmati perjalanan untuk asik tong riwe. Terus Ustadz boga solusi, guys, nikahkan masal weh. Masalahnya eta, Ustad masa teh saha calon si teteh nah ibu tongsok neangan jurik nu teka dulu paling jawaban saya ya maksudnya si Wiki di dia si Wiki nu nganter saya karena ritual harita gitu teteh dekati Allahnya mudah-mudahan teteh lebih cepat kapan nikah adiknya Kap, nikah adiknya kapan Desember sekarang bulan apa? September tiga bulan lagi masih ada kuat untuk diskusi dengan Allah. Rental saja nama saya. <laughs> Karena kau adalah segala kemungkinan yang selalu aku sugan wehkeun ya. Ikhtiar terus teh, berikhtiar hanya doa yang berubah, takdir, never give up. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Biar cara Allah itu lebih bijaksana. Teteh nikah, ya. mudah-mudahan lebih dulu nikahnya, amin. Dan adiknya pun menikah kalau memang mitos dilawan akan menyakiti hati. Mending minta solusi ke Allah. Bagaimana orang tua tidak tersentuh dengan sikap kita yang seperti benar tapi salah dari cara menyampaikan kebenaran. Yang khawatir tidak lahir doa. Loba kalau tuh nyeri hati ku anak nu bener tapi salah nyampaikan kebenaran anak. Paham ya? Ya, teteh jaga wudhu terus tikung di sepertiga malam siapa yang teteh mau ya jangan saya lah Singkat. Itu saja. Allah mayasir wala tuasir Rabbi israhli sadri wa amri wahlul 'uqdatam milisani lisani yafqahu faidah jamta patawakal Allah. Setelah usahanya maksimal serahkan ke Allah karena Allah yang menggenggam semuanya, Allah yang memberikan solusi terhadap apapun masalahnya. Kullu da'in dawaun. Apapun penyakit ada obatnya. Satu lagi. Siap. Tongnut. Cewek ahwati ahwati. Awal sok ararunik pertanyaan sok teh. Oh alhamdulillah tuh ya langsung ketemu ibunya tuh ngado amanya di Masjid Matonggeri. Silakan Bu. Maniak Gim. Yang mana nih? Oh yang laki, yang mau nikah itu. Oh beda cerita. Agel. Oh ya maniak game, guys maniak game. Oke. Okay. Lalu ya ai ai ngaji capek ting teh jadi sok salah tafsir terus apa bu yang yang bisa saya bantu apa ya siap keluar dari zona maniak gimnya ya oke bu saya dulu maniak game Cuman gamenya nggak maniak saya. ya, jadi bertepuk sebelah tangan. Maghrib di warnet, tapi kaputing, kadang lupa sholat, lupa apa-apa. Itu fenomena yang sedang ibu rasakan dari anaknya sekarang ya. Bu, ingat ya. Ibu yakin Allah nggak tidur? Dan ibu yakin kalau Allah nggak pernah ingkar janji? Hanya doa orang tua yang tidak ada hijab bagi anak-anaknya. Ibu, saya cikabu, licik nakal, tapi dengan terus-terusnya orang tua saya, ibu saya khususnya berdoa buat saya, jadilah seperti hari ini apa yang Anda lihat. Ke ibu sing sabar ya, itu teh buah-buah si AA teh jalan ibu asup surga. Nah, kurajina ibu ngadoa ningali kayaan si AA. Si AA teh tersadar teh. Maka kalau lagi tidur cium tarangna hembuskan doa terbaik. Robi habli minas solihin. Sugante ayah kaitan yang si teteh nu tadi ayah ayah jadi ibunya teteh yang tadi dengan ibunya si AA ini ibu-ibu ayah ya sudahlah sudah malam nggak baik kalau ngaji terlalu malam walaupun asik dan hepan nggak baik nanti ngaji hahaha tapi sholat subuh keberangan ayo mencari kanana ya yuk doa ah biar semua dapat hidayah dengan hari baru batin baru mintalah kepada Allah hidayah untuk hati yang baru Allahumma, Allahumma. Ya Allah, Nawir kulubana Cahayai hati setiap kami yang hadir di sini binuri dengan cahaya hidayatika petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan abadan selama-lamanya ya mukallibal kulub wahai zat yang membulak-balik hati sabit kulubana tetapkan hati kami ala dinika atas agamamu ya musarifal kulub Wahai jat yang membulak-balik hati. Sorif kulubana. Tetapkan hati kami ala ta'atika. Allahumma ya Allah ini aku a'udzubika berlindung kepadamu min ilmi la yanfa dari ilmu yang tidak bermanfaat wa min qalbin la dari hati yang tidak pernah husu wa min nafsil tasba dari nafsu yang tidak pernah kenyang wa min du'ain dan dari doa la yustajabalaha yang tidak diijabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin pengumuman sedikit Besok kita pada Isa di masjid apa Ki? Ki Baitur Rahman Batu Nunggal masjidnya Kang Edwin Sanjaya ya. Biasa pada maghrib. Pada maghrib ya? Oh pada Isa, pada Isa. Yuk ngumpul lagi di sana itikaf seperti ini dan ikuti tidak harus ngundang saya lah. Udah ikuti kajian-kajian yang sudah muncul tanggalnya itu. Oh, sudah tutup tanggal ya. Itu saja aku lu kali ada astagfirullahaladzim walaupun minkum. Semoga segala urusan kita dilancarkan. Amin. Jaga wudhu sebelum sholat karena bisa jadi ini tidur terakhir kita. Wallahu alam.